Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Masail al-Jahiliyah sekarang kita akan memasuki permasalahan yang ke-118. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaih. Al-mas'alatu tsaminata 'asyrata ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke-118 yaitu at-tafriqu bainar rusul. Jadi mereka termasuk ritual atau perilaku orang-orang jahiliyah membeda-bedakan antara enam rasul yang ada. Jadi mereka beda-bedakan. Mereka mengimani sebagian, kufur terhadap sebagian yang lainnya. Allah musta'an. Kita lihat syarahnya. Qala syarih. Qala asy-syarih asabahullah Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah. At-tafriqu baina ar-rusul bil iman bi ba'dihim wal kufri bi ba'dil ba'dil akhar min sifati ahli al-kitab khasatan. Membeda-bedakan antara para rasul yaitu dengan cara beriman kepada sebagian mereka dan mengkufuri terhadap sebagian yang lainnya itu merupakan sifat ahlul kitab secara khusus termasuk sifatnya orang-orang Yahud dan Nasara secara khusus. Ammal wasaniyun wal musyrikun adapun para penyembah berhala dan orang-orang musyrikun fala yu'minuna birrusuli aslan. Mereka bahkan tidak beriman terhadap para rasul secara asalnya. Bal yakfuruna birrusuli jami'an bahkan mereka kufur terhadap para rasul semuanya amal Yahud, adapun orang-orang Yahud, fa innahum kafaru bi Isa alaihissalam. Maka sungguhnya mereka kufur terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, wa kafaru bi Muhammad dan mereka kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Nasara kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang Nasara mereka kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kafara bin nabiyyin wahidin fa huwa kafirun bil jami'. Maka barang siapa yang kufur terhadap satu nabi saja, maka sungguh dia telah kafir, maka sungguh dia kafir, kufur terhadap seluruh nabi yang ada. Li'anna ar-rusula tariqatuhum wahidatun wadiduhum wahid. Dikarenakan para rasul, nam jalan mereka satu dan agama mereka satu, wahum ikhwah dan mereka bersaudara Faman kafara wahidin minhum, maka barang siapa yang kufur terhadap salah satu di antara mereka faqad kafara bil jami', sungguh dia telah kufur terhadap seluruhnya. Fa na'am. Fal hujjatu allati ma'ar rasul alladhi kafara bihi hiya al hujjatu allati ma'ar rusul alladziina amana bihim. Maka hujjah argumen yang ada bersama rasul yang dia kufur terhadapnya adalah hujjah atau argumen yang ada pada bersama para rasul yang apa? Yang dia beriman dengan mereka. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu semuanya sama. Eh, agamanya satu, jalan mereka satu. Fala yufarraqu bainahum, fala yufarraqu bainahum. Maka jangan dibeda-bedakan di antara mereka. Wa li hada yaqulu jalla wa ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون نعم Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat dan keturunan Nabi Yakub alaihissalam, wa ma utiya Musa wa Isa dan apa-apa yang telah diturunkan diberikan kepada Musa alaihissalam wa Isa alaihissalam Wa ma utiyal nabiyyuna min rabbihim dan seluruh apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka la nufarriqu baina hadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan kami atau kita tidak membeda-bedakan di antara enam salah seorang di antara mereka sedikit pun dan kami semuanya adalah orang-orang yang hanya naam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Jangan sampai kita termasuk enam dari kalangan orang-orang jahiliyah di kalangan ahlu kitab yang mereka mengimani sebagian saja sebagian para rasul kemudian kufur terhadap sebagian yang lainnya amanar ras amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun Naam amanar rasul yaitu ar-rasul beriman terhadap apa apa yang telah diturunkan kepadanya min rabbih dari Rabbnya wal mu'minun dan orang-orang yang beriman pun beriman Kullun amanna billah, masing-masing orang beriman kepada Allah wal malaikati dan para malaikatnya, wa kutubihi dan juga terhadap kitab-kitabnya, wa rusulihi dan terhadap para rasulnya, la nufarriqu baina ahadim minhum, la nufarriqu baina ahadim rusulih dan kami atau kita tidak membeda-bedakan di antara salah seorang di antara mereka atau tidak membeda-bedakan enam di antara seorang pun enam dari kalangan para rasul tersebut. Semuanya masing-masing memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Nah, barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd." Nah, mereka adalah para rasul yang kami berikan keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Minhum man Allah di antara mereka ada yang Allah taala ajak bicara. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada yang lain lagi. Intinya keutamaan-keutamaan yang Allah taala berikan kepada Nah, barakallahu fikum sebagian para nabi itu memang keutamaan yang Allah taala berikan kepada orang-orang yang Allah taala kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' Nah, wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah telah berikan kepada siapa yang Allah telah kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki keutamaan yang agung. Naam. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara nah barakallahu fiikum seorang pun dari kalangan para rasul. Fal imanu bir rusuli huwa ahadu arkanil iman as-sittah. Beriman terhadap para rasul adalah salah satu rukun iman yang enam. Allati ja'at fi hadis Jibril yang telah datang dalam hadis Jibril at-tawil yang panjang Lama sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kemudian Rasulullah menjawab akh kemudian Jibril tersebut mengatakan akhbirni anil iman kabarkanlah kepadaku tentang iman qala Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri." Engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan serta beriman terhadap kitab-kitabnya, beriman terhadap para rasulnya, beriman terhadap hari akhirat dan engkau beriman terhadap takdir khairi wa syarri, baik takdir yang baik maupun yang buruknya. Wala yakfil imanu bi ba'dihim dan tidak cukup beriman dengan sebagian mereka saja. bala budda minal imani bihim jami'an, bahkan harus beriman terhadap mereka seluruhnya. Wa illa dan jika tidak demikian faman kafara bi wahidin minhum maka barang siapa yang kufur dengan salah satu saja di antara mereka kufur terhadap salah satu nabi tidak mau mengimani fahuwa kafirun bil jami' maka sungguh dia telah dan barakallahu fikum mengkufuri secara keseluruhan Allahu musta'an wa li hadza yaqulu jalla wa ala oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaum Nuhil mursalin." Telah mendustakan kaum Nabi Nuh alaihissalam. nam seluruh para rasul. Bayangkan, satu yang didustakan ternyata dihukum langsung dia itu mendustakan seluruh para rasul. Kadzabat 'adunil mursalin. Naam, sungguh telah mendustakan ya, kaum 'ad terhadap seluruh para rasul. Kadzabat samudul mursalin dan juga telah mendustakan kaum Samud terhadap enam segenap para rasul ma'annahum ma kadzabu illa nabiyahum. Bersamaan dengan itu apa bahwasanya mereka tidaklah mendustakan kecuali nabi mereka saja. Namun difonis langsung mendustakan satu nabi saja langsung dikatakan apa mereka mendustakan seluruh nabi. Allah musta'an. Naam. Falamma kadzabu nabiyahum kanu mukadzibina li jami'ir rusul. Maka tatkala mereka mendustakan nabi mereka, maka sungguh mereka nam telah mendustakan terhadap seluruh para rasul wa iyad billah. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Kesimpulannya, nah pada pembahasan kali ini yaitu nah permasalahan yang ke-118 adalah Nah, himbauan kepada kita semuanya agar berhati-hati dan tidak mengikuti jejaknya orang-orang ahlul kitab yang mereka membeda-bedakan antara para rasul yang ada. Sebagian mereka beriman terhadap sebagiannya, sebagian yang lainnya mereka ter nah, kufur terhadap sebagian yang lainnya. Itu semuanya adalah termasuk perilaku yang sangat jelek dan sangat buruk yang tentunya wajib bagi kita semuanya untuk berhati-hati dan tidak mengikuti jejak-jejak mereka. Nasallahu salamata wal afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi alamin.